Siapa Rafidah? Kemarin sudah sedikit kita bahas. Kenapa mereka diberi nama Rafidah? Menolak yaitu karena mereka menolak ucapan ajakan Zaid bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib tokoh yang mereka agungkan mestinya ketika tokoh ini eh, cicit dari Ali bin Abi Thalib cucu dari Husain bin Ali mengajak kepada al-haq mengajak kepada kebenaran yaitu untuk memuliakan eh, Abu Bakar dan Umar mereka Rafid mereka menolak. Semenjak itu para ulama menyebut mereka dengan Rafidah. Orang-orang yang menolak. Sama dengan sebutan para ulama terhadap kelompok Wasil bin Atta yang i'tizal, memisahkan diri dari majlisnya Hasan Basri. Maka disebut yang memisahkan diri, Mu'tazilah. Ini yang menolak Rafidah. Uh, eh, bagaimana keadaan mereka awalnya ini pun sudah kita bahas berdasarkan penjelasan dari Syekh Utsaimin awalnya mereka adalah madhabnya Abdullah bin Sabah uh, dia seorang Yahudi yang pura-pura masuk Islam dan menipu kaum muslimin dengan meneriakkan kebenaran. Apa? Cinta kepada Ahlul Bait. Tentu kaum muslimin uh, cinta kepada Ahlul Bait karena ini bagian dari kebaikan. Tetapi berlebihan maka pada akhirnya uh, Abdullah bin Sabah mengajak kaum muslimin untuk menuhankan Ahlul Bait. Ya, sampai puncaknya yaitu Abdullah bin Sabah di hadapan Ali bin Abi Thalib mengatakan antallahu haqqan engkau Allah yang hak engkau betul-betul Allah maka Ali bin Abi Thalib memerintahkan kepada kaum muslimin untuk membuat parit lalu meletakkan kayu-kayu bakar di parit tersebut lalu dinyalakan dan orang-orang yang menuhankan beliau dibakar ketika tidak mau bertaubat akan tetapi penjelasan dari beliau di sini Inna Abdullah ibn Saba haraba wa dhahaba ila مصر Abdullah bin Saba keburu lari pergi ke Mesir dan menyebarkan bid'ahnya di Mesir. Ini menunjukkan bahwa ini sudah disadari oleh Abdullah bin Saba. Maka ketika ini terjadi, Abdullah bisa menyelamatkan diri. Karena sudah di uh, sadari, sudah diperhitungkan eh, akan terjadi seperti ini. Yang lain nggak tahu, maka terbakar. Dibakar oleh Ali bin Abi Thalib. Abdullah bin Sabah tahu. Maka sebelum peristiwa itu terjadi, Abdullah bin Sabah lari ke Mesir dan menyebarkan bid'ahnya di Mesir. Kita lanjutkan. فالمهم أن عليا رضي الله عنه رأى أمرا لم يحتمله uh, yang menjadi pokok permasalahan bahwa Ali radhiyallahu an melihat sesuatu yang tidak mungkin ada pada dirinya. Apa? Haitsu idda'u fihi al-uluhiyyah. Bahwa mereka menyangka ada sifat ketuhanan pada dirinya. Ini sesuatu yang sangat-sangat tidak mungkin. Fa'ahraqahum bin nari ihraqan. Maka Ali betul-betul membakar mereka. Bukan sekedar ancaman. Tapi betul-betul dibakar. ثم بدأت هذه الفرقة الخبيثة تتكاثر maka mulailah firqah yang buruk ini kelompok yang kufur ini menjadi banyak begitulah aliran begitulah firqah begitulah kelompok ketika muncul sekali maka tidak pernah hilang sekali muncul khawarij sampai hari ini sampai akhir zaman akan selalu ada khawarij sekali muncul mu'tazilah maka sampai hari ini sampai akhir zaman akan selalu ada kelompok Mu'tazilah. Nah, termasuk Rafidah. Walaupun sudah di tahzir demikian dahsyat oleh Ali bin Abi Thalib dengan cara dibakar, tetap saja mereka masih ada. Lianna syi'araha fil haqiqati an-nifaq. Karena syiarnya orang-orang Rafidah inti ajarannya orang-orang Rafidah pada hakikatnya adalah nifak, munafikan, bohong. Alladhi yusammunahu at-taqiyyah. Mereka menyebut inti ajaran mereka ini dengan at-taqiyyah. Mereka mengatakan at-taqiyyatu luna. Taqiyyah itu adalah inti agama kami. Barang siapa yang tidak bertakiyah berarti tidak ada agama bagi dirinya. Takiyah itu bohong. Menyembunyikan dirinya. Maka para dai Syiah tidak mengatakan kami Syiah, kami Syiah. Marilah masuk ke dalam Syiah, tidak. Berbeda dengan ahlu Sunnah. Berbeda dengan As-Salafun Salih. Mereka mengatakan kami salaf, kami ahlu Sunnah. Mereka tidak menyembunyikan dirinya. ولهذا كانت هذه الفرقة أخطر ما يكون على الإسلام maka firqah ini adalah firqah yang paling berbahaya terhadap Islam. Maka bodoh sekali orang yang mengatakan mereka kaum muslimin pemberani. Yang lain diam terhadap Amerika, mereka mengatakan berani mengatakan tidak terhadap Amerika bahkan mencaci maki Amerika ini kebodohan yang luar biasa ucapan seperti ini Ya, mereka lebih berbahaya bagi kaum muslimin daripada Amerika itu sendiri daripada orang-orang kafir karena apa orang kafir yang menyerang kaum muslimin maka hanya akan memudorotkan kaum muslimin secara fisiknya hartanya tetapi firqah-firqah dolar seperti Rafidah, Khawarij dan seterusnya membahayakan agama kaum muslimin. Menjadikan kaum muslimin masuk neraka, keluar dari agamanya karena serangan mereka. Kalau kaum muslimin dibantai di Bosnia, di Palestina dan seterusnya mengakibatkan apa? Mati syahid mati syahid jannah insyaallah taala. Tetapi kalau kaum muslimin diserang akidahnya, lalu di antara kaum muslimin buruk dan rusak akidahnya, maka menyebabkan kaum muslimin kemana? Ke neraka. Berarti lebih berbahaya. Ya. لأنها تتظاهر بالإسلام والدعوة إليه karena mereka ini menampakkan dirinya dengan keislaman dan dakwah Islam. <coughs> Yang mereka tampakkan pada diri mereka itu Islam, maka teriak Islam. Gitu. Dan bajunya, penampilannya Islam. Perempuan-perempuannya memakai jilbab rapat, hitam-hitam. Ya. Ini simbol Islam. Gitu ya. Sebagian mereka ulama-ulamanya memakai pakaian Islam. Sebagiannya tidak mau mengikuti pakaian orang-orang kafir. Pakaiannya gitu. Tapi akidahnya, keyakinannya kufur. Wa tuqimu sya'airahu adh mereka menegakkan syiar-syiar yang zahir, yang kelihatan, yang tampak pakaian, teriakan, gitu ya. Katahrimil kumur, wa ma asbah Seperti mengharamkan kamar, mengharamkan zina, eh, mengajak kaum, kaum muslimin untuk eh, tidak berkolwat, tidak berikhtilat antara laki dan perempuan. Maka sebagian kaum muslimin terkecoh. Sebagian kaum muslimin menyanjung mereka. Melihat apanya? Dohirnya. Akidahnya tidak kelihatan. Kalau dalam diri mereka meyakini bahwa imam-imam kami maksum, Abu Bakar, Umar kafir, Al-Quran kami tiga kali lebih tebal daripada Al-Quran Ahlus Sunnah. Ini semua kan ada di dada mereka. Ini semua ada di keyakinan mereka. Kaum muslimin secara umum tidak melihat. Yang dilihat oleh kaum muslimin dohirnya pakaiannya, tingkah lagunya dan seterusnya. Islam. Ya. Tetapi akidah yang sangat buruk, keyakinan yang sangat buruk ada di dada mereka. Lakinnaha tunakiduhu fil batin. Akan tetapi batin mereka dalam hati mereka, akidah mereka bertentangan dengan apa yang ada di zahirnya maka zahirnya menampakkan syiar Islam syiar-syiar Islam batinnya berakidah dengan akidah yang batil di antaranya فهم يرون أئمتهم آلهة تدير الكون uh, mereka meyakini mereka beranggapan bahwa imam-imam mereka adalah alihah. Apa alihah? Jam'un min ilah. Jamak dari ilah. Ya, imam-imam mereka itu ilah. Min dunillah. Tudirul qaul yang bisa membolak-balikkan, yang bisa mengatur kaun, kauniyah, keadaan. Hari ini panas, besok eh, hujan, besoknya cerah, hari ini makmur, besok uh, eh, paceklik, berantakan dan seterusnya itu diatur, diputar oleh imam-imam mereka. Dahsyat sekali kesesatan mereka. Lebih sesat dari lebih sesat dari Abu Jahal Abu Lahab. Kesesatan Abu Jahal Abu Lahab tidak sampai di sini. Abu Jahal Abu Lahab masih meyakini bahwa yang menurunkan hujan, yang menghidupkan, mematikan, mengatur jagat raya alam semesta hanya Allah. Hanya Allah. Abu Jahal tidak hanya mengatakan Allah, enggak, hanya Allah. Gitu ya. Tudirul kaun. Bisa memutar balikkan, bisa mengatur keadaan jagat raya ini. Itu imam-imam mereka. Ya. Imam 12. Sudah muncul 11 tinggal satu lagi. Al-Imam Al-Muntada. Imam yang sedang ditunggu-tunggu, imam ke-12. Katanya imam ini dulu waktu masih kecil eh, main-main ya, eh, masuk ke gua. nggak keluar-keluar. Gitu. Ini hayalan mereka. Ya, jadi imam mereka tersesat. Ya. Ah, maka setiap kali mereka melewati sebuah gua, mereka mengatakan, Ya imamana, ya imamana, ukhruj, ukhruj. Wahai imam kami, keluarlah. Wahai imam kami, imam kami hmm? keluar apa? Keluar. Nah, itu permohonan mereka kepada imam ketika melewati gua. Maka akidah Syiah adalah akidah yang penuh khurafat tahayyud. Ini jauh dari dalil maka nanti akan beliau akan mengajak kepada kita patutnya diberi gelar apa uh, eh, kelompok seperti ini. Beliau tidak langsung mengatakan kafir keluar dari Islam, tapi beliau menjelaskan kepada kita keadaan mereka yang sebenarnya. Patutkah seperti ini masih dianggap Islam? Para ulama, orang yang minum khomer, berzina, berjudi, tidak puasa Ramadan, tidak zakat haji padahal mampu, tidak disebut sebagai kafir. Mereka adalah kaum muslimin, kaum mukminin yang fasik belum kafir. Tapi patutkah kelompok seperti ini yang berakidah seperti ini masih dianggap kaum muslimin, kaum mukminin? Kita lihat bagaimana penjelasan beliau. Wa annahum afdalu minal anbiya wal malaikati wal awliya mereka imam-imam tersebut lebih mulia, lebih bagus, lebih baik dari para nabi. Lebih baik bahkan dari para malaikat, para aulia. Jadi kalah semua. Rasulullah SAW kalah. Imam mereka lebih baik, lebih abdul, lebih mulia dari para nabi. Termasuk Nabi Muhammad SAW kalah. Bagaimana? Ucapan apa ini kalau bukan ucapan kufur? Bahkan lebih mulia dari malaikat. Mereka mengatakan nabi-nabi itu maksum. Dijaga dari kesalahan. Kapan? Setelah jadi nabi. Rasulullah SAW maksum ketika umur 40 tahun. Berarti umur e, eh, 30 tahun, 20 tahun tidak maksum. Berbuat berbagai macam kesalahan. Ya, ya jelas. Tidak sholat, tidak hmm. puasa, tidak menyembah Allah, tidak kenal siapa Allah, ya sesat. Gitu. Nah, imam kami kata mereka maksum dari lahir. Jadi begitu lahir langsung maksum. Begitu lahir langsung dijaga dari kesalahan. Ya. Berarti tidak ngompol, ya. Ngompol kan salah kan. Nah, kan kemaksum Ini ucapan yang luar biasa kesatan. Wa annahum fi martabatin la yanaluha malak malakun muqarrabun wala nabiyyun mursal. Imam-imam mereka berada dalam satu martabat yang tidak ada pada diri malaikat yang dekat. Malaikat yang didekatkan seperti Jibril, Mikail, Israfil. Ini malaikat yang dekat kedudukannya dengan Allah. Ya. Dan nabi-nabi yang diutus para nabi dan rasul. Itu imam kami kata mereka mendapatkan martabat di mana martabat itu tidak ada pada malaikat yang terdekat dengan Allah dan nabi yang diutus. Hebat sekali imam mereka ini. Mendapatkan sesuatu yang tidak dimiliki oleh seorang malaikat pun, seorang nabi pun, seorang rasul pun. <clears throat> Nah, di sini Syekh Utsaimin rahimahullah mengajak kita berpikir <clears throat> siapa si ahli ini? وهؤلاء كيف يصح أن تقبل منهم دعوة الإسلام Bagaimana orang seperti mereka yang mengucapkan ucapan-ucapan kufur seperti tadi masih kita terima kalau mereka menyatakan bahwa kami ini Islam? Bagaimana? Bagaimana? Mungkinkah orang yang mengucapkan ucapan-ucapan kufur seperti tadi masih kita terima sebagai saudara kita kaum muslimin? Ya. Bagaimana ada ah- tokoh ahlu sunnah mau merangkul mereka, mau menyatukan antara sunnah dengan syiah. Bahkan sudah ada dialognya, dialog antara sunnah dan syiah, sunni dan sufi. Dan seperti dialog yang jauh dari ilmu. Seperti dialog yang bohong-bohongan. Ya, sudah diterjemahkan saya kira dalam bahasa ini beberapa eh, belas tahun yang lalu seolah ahlu sunnah ini orang yang tidak tahu ilmu mengikuti apa yang diucapkan oleh Syiah. Tidak ada. Tidak ada. Kita mengikuti cara Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an jauh lebih selamat. Bakar. Ya. Hanya ada uh, dua pilihan. Ya. Taubat dari Syiahnya ya berakidah seperti akidah kaum muslimin atau perang. Ya, hanya tidak ada dia, dialog lain, cara lain merangkul tidak ada. Yang ada hanya itu. Tidak ada cara lain. Lihat Ali bin Abi Thalib. Dan begitu yang ditempuh oleh para imam ketika mereka punya kekuatan. Ini bukan hanya dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib terhadap Syiah Rafidah, tapi ini pun beliau lakukan terhadap diri Khawarij. Setelah orang-orang Khawarij uh, Iqamatul Hujjah Ibn Abbas di hadapan mereka yang taubat diterima sebagai sesama muslim saudara yang tidak mau taubat diperangi dibantai ya tiga, tiga ribuan kira-kira mereka uh, diperangi oleh Ali bin ولذلك يقول عنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله Oleh karena itu, Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah berkata tentang diri mereka fi kathirin min kutubihi di banyak kitab beliau <clears throat> jika seseorang mentelaah kitab-kitab beliau maka akan mengetahui bagaimana keadaan orang-orang Rafidah yang sesungguhnya. Apa kata beliau? Innahum ashadun nasi dararan 'ala islam Mereka adalah satu kelompok yang sangat berbahaya, sangat membahayakan Islam lebih dari yang lain. Bahkan lebih dari orang kafir. orang kafir memudaratkan Islam apanya di dunia tidak sampai ke akhirat adapun mereka menyebabkan kaum muslimin masuk neraka kalau mengikuti dakwah mereka wa annahum hajaru al-masajid dan mereka menjauhkan kaum muslimin dari masjid mereka menjauhi masjid mereka uh, tidak mendekati masjid tapi menjauhkan diri dari masjid membikin masjid itu dihajar, membikin masjid itu sepi. Sebaliknya, wa ambaru al masahid, membikin rame, memakmurkan masahid, batu-batu nisan, kuburan, kuburan rame. Ketika kuburan itu rame dikunjungi al masahid, tempat-tempat keramat, kuburan-kuburan keramat rame, ini sudah terkena subhat kesesatan Syiah Lihat <clears throat> para nabi dan rasul. Apakah kuburan Baki, Makla dan seterusnya ramai dikunjungi? Tidak. Tidak. Yang ramai dikunjungi apa? Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Hari ini <clears throat> kembali. Masjid-masjid sepi. Yang ramai kuburan. Kuburan keramat, kuburan para wali. Kalau toh masjid itu ramai, masjid itu ramai karena apa? Karena ada kuburan keramat di situ, maka masjidnya ikut ramai. Ini diucapkan oleh Muktadi besar di negeri kita ini. Bahkan termasuk pengikut Jahmiyah, tokoh Jahmiyah di negeri kita ini. ilham sudah meninggal. Ya, Surajuddin Abbas. Ya. Beliau mengatakan ramenya Masjid Nabawi itu bukan semata-mata masjid. Ramenya Masjid Nabawi itu karena apa? Di situ ada kubur Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kubur itu jelas. Padahal Imam Malik benci. Imam Malik tidak suka melihat ada orang datang dari Mesir, dari Syam, dari Irak, dari Mekah, langsung ke kubur Nabi. Maunya Imam Malik, sholat dulu di Masjid Nabawi. Sholat tahiyatul masjid di Masjid Nabawi, kalau bisa di Raudhah. Habis itu silahkan mau berziarah kubur. Imam Ali. Ya, Imam Darul Hijrah. Wahum yakulun. Mereka mengatakan, orang-orang Syiah ini mengatakan, orang-orang Rafidah ini, La nusalli jama'atan. Kami tidak mau sholat berjamaah. Di beberapa riwayat disebutkan sholat Jumaat illa khalfal illa khalfa imamin maksumin kecuali di belakang imam yang maksum berarti sebelum datangnya imam yang maksum kami tidak mau sholat berjamaah kami tidak mau sholat jumat maka mereka tidak memakmurkan masjid bagi mereka tidak ada imam yang maksum maka jangan sholat berjamaah dulu wala maksuma al Hari ini, sekarang ini kata mereka belum ada imam yang maksum. Maka nggak usah berjamaah dulu, tidak usah sholat Jumat dulu. Nanti menunggu imam yang maksum datang. Al-Imam Al-Muntawar. Wahum awalu man bana al masahida al-kubur merekalah orang pertama yang membuat masyahid batu-batu nisan cungkup ya rumah dan seterusnya yang ada di kubur jadi kubur itu di zaman Nabi para sahabat dan seterusnya tidak ada apa-apanya kalau tuh ada batu diletakkan di situ sebagai tanda bahwa di bawahnya ada mayat jangan diduduki jangan diinjak jangan dilangkai dan seterusnya nah, mereka yang pertama membuat masyahid batu-batu nisan, oh ini itu macam-macam bentuknya, macam-macam namanya, ya, yang diletakkan di kubur. yang jelas ini larangan dari Nabi alaihi wasallam wassalam menembok kubur, membangun sesuatu di atas kubur, memberi bikin lampu dan seterusnya. Ini uh, larangan dari Nabi alaihi wasallam ورموا أفضل أتباع الرسول على الإطلاق وهما أبو بكر وعمر بالنفاق secara mutlak jadi bukan mukayyad lagi mutlak mutlak 100% mereka menuduh pengikut Rasulullah SAW yang paling mulia siapa Abu Bakar dan Umar dituduh secara mutlak oleh mereka apa? Bin nifaq. Nifaq munafik. Bagi mereka Abu Bakar dan Umar munafik. Wa innahuma mata ala dhalik. Mereka berdua Abu Bakar dan Umar mati dalam keadaan munafik. Abdullah bin Ubay bin Salul seperti Abdullah bin Ubay bin Salul. Jadi Abu Bakar dan Umar oleh mereka disamakan dengan Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya. Yeah. Jika mereka menyamakan antara Abu Bakar dengan Bilal itu dolim. Ya. Menya, menyamakan yang berbeda dolim. Karena Abu Bakar dengan Bilal beda, sama-sama sahabat. Imannya berbeda, tidak sama. Ini bukan Bilal lagi yang disamakan siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Seorang yang disolati oleh Nabi dan Nabi dilarang menyolatinya dan dinyatakan secara wahyu bahwa dia munafik disamakan dengan Abu Bakar dan Umar oleh Fandur bimada tahkumu ala haula ba'da ma'rifati ma'tiqadihim wa manhajihim. Lihatlah ucapan beliau kepada kita semua. Lihat, lihat, pikirlah apa yang akan engkau ucapkan terhadap diri mereka setelah engkau mengetahui akidah mereka yang penuh dengan kekufuran dan manhaj mereka yang sangat rusak ini. Ya, merusak manhaj yang telah ada. Ya, para sahabat yang menjadi manusia-manusia terbaik di dalam Islam dicaci maki bahkan dikufurkan. Mana mungkin ada orang yang sama-sama mengaku pengikut Rasulullah SAW yang belakangan lebih tahu, lebih paham daripada yang awal. Mana mungkin? Tidak mungkin sama Secara nakal dan secara akal. Siapa yang paling tahu tentang diri seorang tokoh? Ya. Siapa yang paling tahu dengan uh, ajaran uh, Soekarno misalnya? Tentu orang-orang dekat Soekarno waktu itu orang yang paling tahu tentang ajaran Napoleon misalnya, yang paling dekat dengan dia secara akal. Siapa yang paling tahu tentang ajaran Rasulullah SAW? Tentu manusia-manusia yang dekat dengan beliau, yang setia dengan beliau, bukan musuh beliau. Ya siapa? Tentu Abu Bakar, Umar, Utsman dan seterusnya. Ini dicaci maki oleh mereka. Secara akal dan secara nakal mereka e, rusak. Inilah sedikit tentang Syiah, Rafidah. Sekarang beliau lanjutkan pembahasan tentang Al-Jahmiyah. Wa ammal Jahmiyatu adapun kelompok Jahmiyah wahum atba'u Al-Jahm bin Sofwan Mereka adalah pengikut-pengikut Jaham bin Sofwan Eh, sedikit pernah kita singgung dulu bagaimana awal mula kesesatan Jaham bin Sofwan. Ya. Ketika dia ini didatangi oleh tokoh-tokoh uh, mulhidin, kaum mulhid yang tidak percaya adanya Tuhan. Ya. Lalu dengan rokyunya, dengan akalnya, dia Jaham bin Sofwan membela bahwa Allah itu ada, Tuhan itu ada. Tapi caranya dengan akal dia. Berbeda dengan Abu Hanifah. Abu Hanifah dengan dalil. Ketika datang kepada Abu Hanifah seorang tokoh mulhid, tidak percaya adanya Tuhan Dijawab oleh Abu Hanifah secara jeli Kaget lekah kalian kalau uh, di hadapan saya sungai besar, kemudian saya tidak bisa menyeberang karena sungai itu besar, saya tidak bisa berenang. Tiba-tiba eh, hanyut dari atas sepotong bambu. Bambu itu berdiri, eh, berhenti tepat di depan saya. Kemudian datang lagi bambu yang kedua. Ia berhenti pas di depan saya. Datang lagi bambu ketiga, keempat, kelima dan bambunya itu sama panjangnya ukurannya. Ada kira-kira 10 bambu. Kemudian habis itu datang tali dari atas. Ya. Tali itu berhenti di situ, tiba-tiba keluar-keluar sendiri ngikat sendiri. Datang lagi tali. uh sampai empat lima kali, Jadilah sampan. Ya. Lalu datang pula uh, itunya apa? Dayungnya. Nah, lalu saya memakai itu uh, kemudian bisa nyebrang. Apa komentar Anda? Kazab dusta bohong nggak mungkin itu terjadi dengan sendirinya. Ya, mana mungkin bohong. Hmm. Kata Imam Abu Hanifah, ini sederhana sekali, sampan yang sangat sederhana. Terjadi dengan sendirinya kamu menolak. Anda mengingkari bahwa sampan yang sangat sederhana ini terjadi dengan sendirinya. Pasti ada yang bikin kan? Bagaimana gunung, langit, jagat raya, alam semesta, kita semua terjadi dengan sendirinya, tidak ada yang menciptakan. Akhirnya sobat, ini cara siapa? Cara Allah Rabbul Alamin. Berapa ayat yang mengatakan uh, bagaimana Allah menciptakan ini semua? Tidakkah engkau melihat bagaimana unta dijadikan, bagaimana langit ditinggikan, bagaimana gunung ditegakkan, bagaimana bumi dihamparkan dan seterusnya? Ini cara Allah diikuti oleh Imam Abu Hanifah untuk mengajak orang yang tidak percaya Tuhan dengan cara seperti ini, cara Allah. Nah, Jaham bin Sofwan mirip nasibnya. Didatangi oleh orang orang mulhid tidak percaya Tuhan, lalu dengan cara dia sendiri. Ya. Saya tidak percaya adanya Tuhan. Kata si mulhid, kata jaham, Tuhan ada. Walaupun tidak kelihatan. Sama, sama dengan apa? Angin. Kamu percaya adanya angin? Ada. Ya, ada angin. Pernah lihat angin? Belum pernah. Ah, kayak angin itulah Tuhan. Nah, cara siapa? Cara jaham. Bukan cara para imah, bukan cara Allah Rabbul Bagaimana Allah disamakan dengan angin? Ya, lalu bagaimana e, angin? Ya, angin itu tidak di mana, tidak di sini, di mana-mana. Nah, mulailah. Mulailah kesesatan terjadi. Karena dengan ro'yu dia. Ya. ya. Seperti angin, seperti e, eh, kentut seperti apalah. Orang kita sering mendengarkan seperti itu. Bagaimana e, kias yang sangat buruk? Nah, di sini maka jaham mendapatkan kesesatannya. Jadi mengenal Tuhan dengan cara filsafat. Berbeda dengan Al-Imam Abu Hanifah. Dengan mengikuti wahyu dari Allah Rabbul Alamin. Wa awalu bid'atihi annahu ankhara sifatillah. Awal bid'ahnya Jaham bin Sufwan adalah mengingkari sifat Allah. Seperti angin tadi. Angin nggak ada sifatnya kan? apa biru, apa hijau, apa keras, apa ini, apa itu, namanya nggak kelihatan. Bagaimana mau mensifati? Kalau batu, kayu, jelas. Ya, warnanya apa, sebesar apa. Angin, tidak kelihatan, tidak bisa disifati. Begitulah Tuhan. Maka Jaham bin Sofan mengingkari sifat-sifat Allah karena Allah itu tidak kelihatan, ya tentu tidak ada sifatnya. Gitu. Wakal dan dia mengatakan pada akhirnya innallaha lam yattakhid Ibrahim khalila Allah tidak menjadikan Nabi Ibrahim sebagai khalil karena berarti ini bagian dari sifat walam yukallim Musa taklima Allah tidak pernah berbicara dengan Musa gitu disifati wa ankara al mahabbata wal kalam Allah tidak mencintai siapapun. Tidak ada sifat cinta pada diri Allah. Allah juga tidak pernah bicara. Al-kalam, bicara. Berarti Allah tidak bicara. Ya. Oh, berarti Allah bisu? Enggak juga, ditolak. Pokoknya segala sifat pada diri Allah tidak ada. Di atas tidak, di bawah juga tidak. Di tengah-tengah juga tidak, di kiri tidak, di kanan tidak, di depan tidak, di belakang tidak. Itulah Allah menurut Jahan bin Sofwan seluruh sifat pada diri Allah ditiadakan. Menurut dia ini eh, satu-satunya satu-satunya cara untuk mensucikan Allah. Kalau Allah dikatakan mempunyai tangan, mempunyai wajah, eh, mencintai, membenci dan seterusnya, berarti Allah tidak suci sama dengan makhluknya, sama dengan kita semua. Kita semua akan bertangan, berwajah, mencintai, membenci. Masa Allah sama dengan kita, maka semua sifat pada diri Allah ditiadakan. ثم بدأت هذه البدعة تنتشر وتتسع maka mulailah bid'ah ini menyebar dan meluas. Diawali oleh ucapan Jaham bin Sofwan. Wa'tanaqaha tawaifu ghairil jahmiyah. Dan bertemu berapa uh, ada kesamaan, ada kemiripan dengan beberapa kelompok selain Jahmiyah seperti Mu'tazilah dan kelompok Rafidah yang akhir. Karena begitulah firqah. Setiap, setiap firqah berfirqah-firqah lagi. Intinya khawarij, tetapi di dalamnya macam-macam intinya Rafidah di dalamnya macam-macam, intinya torekot-torekot sufi di dalamnya macam-macam. Yang satu sama lain saling menyalahkan, yang satu sama lain saling mengkufurkan. Itu keadaan firqah. Lianna Rafidah kanu bil awal musabbiha Di awal e, eh, Rafidah itu musabbiha Di awalnya. Eh, bagi Rafidah Allah mempunyai wajah seperti wajah kita Allah mempunyai tangan seperti tangan kita, musabbiha persis diserupakan dengan makhluk. Awalnya. Nah, maka akhirnya mereka mengikuti Jaham bin Sofwan. Pecahan dari Rafidah itu. Walihada qala ahlul ilm maka sebagian ulama mengatakan awalu man urifa bit tashbih, Hisham Ibn Hakam, Ibn Hakam Ar-Rafidi. Yang pertama dikenal sebagai orang yang mempunyai sifat tasbih, menyerupakan sifat Allah dengan manusia, itu adalah Hisham bin Hakam Ar-Rafidi. Nah, ini yang pertama mensifati Allah dengan sifat makhluk. Allah berbicara seperti bicara kita ini. Suaranya seperti ini. Allah membenci seperti kita membenci sesuatu. Allah mencintai sesuatu seperti kita mencintai sesuatu. Tangan Allah seperti tangan kita, wajah Allah seperti wajah kita. Ini at-tashbih. Siapa yang pertama mengucapkannya Hisham bin Hakam Ar-Rafidi. ثم تحولوا من التشبيه إلى التعتيل Kemudian mereka berubah dari tasbih menuju, menuju ta'til. Apa ta'til? Peniadaan. Awalnya mereka menyerupakan wajah Allah persis seperti wajah kita, tangan Allah persis seperti tangan kita. Akhirnya mereka mengatakan tidak ada wajah Allah, tidak ada tangan Allah. Jadi tadinya terlalu ke kanan, habis itu terlalu ke kiri. Ada Adapun ahlu sunnah wal jamaah, salafun salih, rasul dan para sahabat meyakini adanya wajah Allah, adanya tangan Allah, tetapi tidak sama dengan wajah siapapun, tidak sama dengan tangan siapapun wasaru yunkiruna sifat dan akhirnya mereka mengingkari sifat-sifat Allah. Inilah Rafidah dan diikuti oleh uh, Jahmiyah. Wal Jahm ibn Safwan akhadha bid'atahu min al-Ja'ad ibn Dirham. Jahm bin Safwan mempelajari bid'ahnya ini dari guru dari gurunya yaitu Ja'ad bin Dirham. Gurunya Jaham bin Sofan adalah Ja'ad bin Dirham yang disembelih oleh uh, Khalid bin Abdullah di Wasit uh, pada tanggal 10 Dzulhijjah. Beliau mengatakan silahkan kalian menyembelih hewan kurban masing-masing. Saya punya hewan khusus ya saya punya kurban khusus yaitu Ja'ad bin Dirham ya setelah disuruh bertaubat tidak mau maka disembelih oleh uh, khalifah ini amir ya saya kira bukan khalifah amir diwasit. Ya. wal Ja'ad akhadha bid'atahu an Abban ibn Sam'an Ja'ad bin Dirham ini mengambil bid'ahnya, mempelajari bid'ahnya dari gurunya yaitu Aban bin Sam'an. Aban bin Sam'an. Wa Aban akhadaha an Talut. Dan Aban bin Sam'an mengambil dari gurunya yaitu Talut. Ini sanatnya sesat semua. Ya. Dari sesat, dari sesat, dari sesat. Sanatnya sesat semua. Satu saja sanat itu kagak gugur itu hadis menjadi hadis maudhu. Ya, ini bukan kagak sesat kalau dikatakan setan ini sanatnya dari setan, dari setan, dari setan, ya. Antolut, ya, bukan Tolut yang berperang dengan Jalut tentu bukan. Alladhi akhadaha an Labid ibn al aqsa Di mana Tolut mengambil ilmunya dari Labid bin al aqsa Siapa? Yahudi yang pernah iya menyihir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Labid bin Al-Aqsam pernah menyihir Nabi SAW dan selama beberapa hari Nabi seolah melakukan sesuatu padahal tidak. Ya. Ini menunjukkan bahwa sihir ada. Bahkan bukan manusia biasa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terkena. Lalu turun dua surat Al-Falaq dan An-Nas. Sihir Labid ini Musnah dengan dibacakannya dua surat tersebut. Ya. فتكون بدعة التعتيل أصلها من اليهود maka bid'ah ta'til itu awalnya dari seorang Yahudi Labid bin al kan Yahudi maka orang Islam yang meniadakan sifat Allah, Allah tidak punya wajah, Allah tidak punya tangan, Allah tidak punya telapak kaki, Allah tidak berlari, Allah tidak berjalan dan seterusnya, ini mengikuti akidah seorang Yahudi. Labid bin Al-Aqsa. Ya. Dan umumnya kesesatan-kesesatan yang ada pada diri kaum muslimin adalah mengikuti Yahudi. Sebagaimana Eh, para ulama mengatakan orang yang merubah makna istawa dirubah menjadi istaula istawa bersemayam diartikan istaula menguasai maka dia mengikuti cara Yahudi yang merubah lafaz hittah menjadi hintah Nabi Musa dan Harun menyuruh mereka untuk mengucapkan kata hittah hittah ampunilah kami diganti dengan hinta, hinta. Ya, makanan gandum. Jadi pelecehan orang Yahudi terhadap wahyu. Nah, sebagian kaum muslimin mengganti makna istawa menjadi istaula. Karena bagi mereka kalau Allah bersemayam jadi kayak makhluk. Duduk begini. Nah, maka diganti istaula, menguasai. Allah Ya, kita salat dulu. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. الله لا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد Kita lanjutkan Jaham bin Sufwan mengambil ilmu dari Ja'ad bin Dirham dari Aban bin Sam'an dari Talut dari Labis bin Al-Aqsam maka uh, bid'ah ta'til yang diucapkan oleh Jaham bin Sofwan dan para pengikutnya adalah mengikuti bid'ah Yahudi ثم إن الجهم ابن صفوان نشأ في بلاد خراسان Kemudian Jaham bin Sofwan mulai menyebarkan bid'ahnya di negeri Khurasan. Satu negeri dengan Al-Imam Al-Bukhari. Wa fiha kathirum minas sobi'ah. Saya kira bukan so'ibah ini. sobia ya salah ini sobia sobi'in di Khurasan ini banyak kaum sobi'in uh, wa ubadul kawakib kaum penyembah bintang wal falasifah ahli-ahli filsafat fa minhum aydan ma dari mereka lah Jaham bin Sufan juga mengambil ilmu. Ini jauh sekali dari kebenaran, berbeda dengan para imam seperti Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Bukhari mengambil ilmunya terutama dalam masalah akidah dari wahyu Al-Qur'an dan Sunnah. Adapun tokoh-tokoh seperti ini dan tokoh-tokoh yang kita lihat hari ini apa yang mereka baca di kampus-kampus mereka tulisan orang-orang barat tulisan si bulan si bulan si bulan ahli-ahli filsafat ini itu campur aduk sekali waktu pakai Al-Qur'an, pakai hadis. Kalau mereka butuhkan ada hadis yang mendukung pendapat mereka, ambil. Kalau ada hadis yang menolak, yang membantah ucapan mereka yang tidak sesuai dengan ucapan mereka, tolak. Itulah mereka. Adapun ulama tunduk dengan dalil. Mereka berteriak, berteriak tentang satu masalah ternyata bertentangan dengan hadis yang sahih, langsung tinggalkan. Bahkan sebelum meninggalkan mereka sudah meneriakkan jika ada pendapat kami yang ternyata bertentangan dengan hadis yang sahih, tinggalkan pendapat kami. Pegang teguhlah hadis yang sahih. Itulah para ulama. وصارت هذه البدعة مرقبة من اليهودية والصابئة والمشركين maka bid'ah yang ada pada diri Jaham bin Sufwan adalah bid'ah yang terdiri dari ajaran Yahudi, ajaran Sobiin, penyembah bintang, dan ajaran orang-orang musyrik. Maka kesesatan di atas kesesatan. Inilah kesesatan Jaham bin صفا وانتشرت هذه البدعة في الأمة الإسلامية maka akhirnya بدعة إني tersebar pada diri umat Islam وهؤلاء الجهمية معدلة بالصفات ينكرون الصفات Mereka orang-orang Jahmiyah ini meniadakan sifat-sifat Allah, mengingkari sifat-sifat Allah seperti tadi. Wa minhum man anqara al-asma ma'a Sebagian mereka meniadakan nama-nama Allah selain juga meniadakan sifat-sifat Allah. Sifat Allah ditiadakan, nama Allah juga ditiadakan. Ini sebagian dari mereka. وهذه الأسماء التي يضيفها الله سبحانه وتعالى إلى نفسه جعلوها إضافات وليست حقيقة Nama-nama yang dipakai oleh Allah untuk menisbatkan diri Allah Allah menyebut dirinya As-Sami Al-Basir Ya Dijadikan oleh mereka sebagai idofah Penyandaran bukan hakikat. Maksudnya apa? Au annaha asma'un li ba'di makhluqatihi. Oh, ini itu hanya nama dari sebagian makhluknya saja. Misalnya ketika Allah mempunyai nama As-Sami' indahum bimakna man khalaqas sam'a. Allah mempunyai nama As-Sami yang Maha mendengar. Maksudnya apa? Maksudnya bahwa Allah menciptakan pendengar pendengaran untuk makhluk. Gitu. Jadi sampai sedemikian uh, jauh kesesatannya. Maka nama asami yang Maha mendengar itu bukan nama Allah, tetapi Allah menciptakan pendengaran as-sam'a untuk makhluknya. Begitu juga al-basir Ketika Allah menjuluki dirinya dengan Al-Basir yang maha melihat, maksudnya apa? Allah menciptakan penglihatan untuk makhluk. Maka Allah disebut Al-Basir. Keterangan ini tidak pernah keluar dari lisan Nabi alaihi salatu wasalam, tidak pernah diucapkan oleh para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Begitu juga tabi'in, tabi'ut tabi'in tidak pernah mengucapkan ucapan seperti ini. Rasul dan para sahabat mengikuti apa yang terdapat dalam Al-Quran. Al-Quran mengatakan Allah As-Sami Al-Basir dan seterusnya diikuti oleh Rasul dan para sahabat Allah As-Sami Al-Basir, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Muhaimin dan seterusnya. Inilah kesesatan Jaham bin Safwan. Ya, kesesatan yang jauh. kita bersoal jawab. Eh, secara tokoh tadi yang saya sebutkan, uh, eh, Surajuddin Abbas ucapannya mirip dengan orang-orang jahiliyah meniadakan sifat-sifat Allah, mentakdir sifat-sifat Allah atau mentakwilnya seperti istawa dengan istaula. Hari ini banyak para dosen, para cendekiawan muslim yang mengatakan seperti itu. Bahwa Allah tidak mempunyai tempat tinggal. Allah tidak diawali dengan subhat yang dibungkus dengan uh, dalil. Wallahu ghaniyun 'anil 'alamin. Allah tidak butuh dengan seluruh apa yang ada di alam. Maka Allah tidak butuh, butuh makan, tidak butuh minum, tidak butuh pakaian. Ucapan ini hak. Kemudian Allah tidak butuh tempat tinggal. Kalau Allah dikatakan bersemayam di arus, berarti Allah butuh arus. Maka Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa dan ayat-ayat yang semakna dengan ini, hadis-hadis yang semakna dengan ini ditolak oleh mereka. Karena kalau tidak ditolak berarti Allah membutuhkan arus. Begitu mereka tidak berani mengatakan coret ayat ini Ar-Rahman wa istawa maka ditakwil ditakwil sama dengan Jaham bin Sufwan Ja'ad bin Dirham tidak berani menyoret e, ayat-ayat itu tetapi diapakan ditakwil maka istawa diganti dengan istawa ya. secara bentuk kita tidak dapati. Berbeda dengan Faris misalnya, secara, secara bentuk ada di NII, LDI, secara bentuk. Tetapi Jahmiyah kita tidak dapati secara bentuk. Jadi ada di pikiran kaum muslimin masing-masing. Ya. Mungkin lebih dekat kepada para kaum falsifah. Ya. E, dekat pula dengan orang-orang Mu'tazilah berbeda dengan uh, tadi saya tidak pernah melihat ustadz-ustadz salaf memakai surban. Apakah karena tidak ada riwayat dari mana dari Nabi atau para sahabat memakai surban? E, surban ini bagian dari pakaian, ya, bagian dari pakaian, di mana dipakai untuk menutup e, kepala menutup kepala bagian dari sunnah. Apakah dengan surban? Iya, itu yang dilakukan oleh e, Rasul, para sahabat. Bolehkah dengan yang lain, peci misalnya? Boleh. Ya. Kemudian surban ini atau pakaian yang di atas itu dipakai oleh Rasul dan para sahabat untuk menutup pundak karena ketika kita sholat tidak boleh pundak kita terbuka. Ya, janganlah engkau sholat dan tidak ada apapun di atas pundakmu. Maka kata Nabi, jika engkau memakai, hanya mempunyai satu pakaian seperti oh, kain gitu atau sarung gitu, maka talikan ke atas agar pundak tertutup. Walaupun ditutup hanya dengan e, segaris kain, tidak seluruh pundak tertutup. Ini sudah memenuhi syarat. Gitu ya. Nah, jadi ketika sholat kita disuruh menutup e, pundak kita. Dengan apa? Ya dengan kain. Apakah baju kita ini semua, termasuk saya, sudah menutupi pundak? Sudah. Maka tidak perlu lagi ditambah lagi. Gitu. Nah, mereka salah paham bahwa ini terus ada dalam sunnahnya walaupun e, pundak itu sudah ditutup masih e, disunahkan ditambah lagi satu lagi nah, ini e, eh, keliru ya menutup pundak disunahkan ketika pundak masih terbuka Bagaimana orang yang minta dikuburkan di halaman rumah apakah boleh? uh, wasiat yang batil tidak boleh kita jalankan. Mengubur mayat, mengikuti uh, petunjuk dari Rasul dan para sahabat adalah di pekuburan kaum muslimin. Ya, maka tidak ada riwayat <coughs> di zaman Rasul dan para sahabat kuburan sendiri-sendiri. Kuburan pribadi. Kuburan adalah bersama kaum muslimin kecuali kuburan Nabi tentunya. Apakah benar ada hadis bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melakukan salat jenazah di kubur seorang wanita yang yang masa hidupnya membersihkan secara rutin masjid Nabawi? Iya betul. Apakah ini dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena sholat jenazah dilakukan tanpa rukuk dan sujud? Sebagian ulama mengatakan seperti itu yang jelas e, bisa diperkecualian, diperkecualikan sholat e, eh, jenazah. Kita katakan sholat dilarang dilakukan di kuburan kecuali sholat mayat. Itu pun tidak boleh sengaja. Artinya Nabi karena ketinggalan. Maka tidak boleh kita mengatakan ntar saja kalau sudah dikubur, tidak boleh. Ya, sholati dulu baru dikubur. Nah, kalau ketinggalan maka boleh menyolati di atas kubur. Apakah sholat jenazah di kuburan ini bisa diteladani oleh umat muslimin dan berpahala sama dengan sholat jenazah sebelumnya kubur? E, eh, sama persis tentu tidak, karena yang terbaik adalah yang dianjurkan oleh Nabi, yaitu mensolati jenazah sebelum jenazah itu dikubur. Adapun ketika ketinggalan maka boleh dan tentu keutamaannya berbeda. Bagaimana hukum belajar filsafat? Apakah yang harus dilakukan jika pernah dan masih mempelajarinya? Ketika filsafat itu berhubungan dengan tobi'iyah, ah, itu silahkan karena ini bagian dari ilmu dunia. Ilmu filsafat dulunya begitu, dibagi dua. Ilmu filsafat yang membahas tabi'iyah dan ilmu filsafat yang membahas ketuhanan Dua-duanya dipelajari oleh kaum muslimin dulu. Kaum muslimin lebih tertarik dengan filsafat yang mempelajari masalah ketuhanan. Lalu filsafat masalah tabi'i ditinggalkan. Nah, ini yang keliru. Mestinya kaum muslimin belajar filsafat oh, tentang kehidupan ini. Ya. Kenapa air selalu mencari tempat yang lebih rendah? Ya. Kenapa batu lebih berat dari kayu dan seterusnya? Ini silahkan dipikirkan dan akan menghasilkan e, manfaat yang besar ketika itu dipikirkan. Tapi tentang ketuhanan, tentang Allah, sifat-sifat Allah tidak boleh dengan filsafat, harus dengan wahyu. Apakah pengikut Rafidah bermakmum kepada orang di luar firqah mereka? Oh muhala. Pada umumnya mereka dengan penjelasan tadi mereka tidak tidak menegakkan sholat berjamaah. Ya, bagi mereka ini yang asli mereka ya tentunya. Karena para dai Rafidah hari ini menyesuaikan dengan keadaan kaum muslimin. Apa yang menyebabkan kaum muslimin tertarik simpati dengan mereka, tentu mereka akan lakukan, walaupun tidak sesuai dengan hati mereka. Ketika mereka mengatakan Jumat belum wajib, tetap mereka tetap mendirikan Jumat agar apa? Agar dakwah diterima. Itulah mereka. Tapi apakah benar Imam An-Nawawi juga berpendapat bahwa Allah tidak mempunyai wajah dan tangan. Hal ini pernah ditulis di satu koran. E, tidak tidak mutlak, tidak tepat seperti itu. Beliau mentakwi, Beliau sedikit mentakwi. Al-Imam An-Nawawi dan Ibnu Hajar dalam masalah ini memang sedikit mentakwil. Ya, dan ada satu kelompok di Yaman kelompok Al-Haddadiyun disebutnya yang sangat keras mentahdir dua imam ini Imam Nawawi dan Ibnu Hajar mereka mengatakan hati-hati dengan Fathul Bari hati-hati dengan para fahim muslim ini manhaj khawarij karena apa? salah sedikit yang lain hapus gitu. padahal di dalam Fathul Bari di dalam syarah sahih muslim terdapat keutamaan yang sangat besar. Adapun kesalahan mereka berdua dalam masalah e, takwil ini adalah sedikit, sedikit dibanding dengan ilmu yang ada. Oleh karena itu untuk menolak subhat ini, Syekh bin Bab tampil mengatakan sampai hari ini belum pernah ada seorang ibu yang berhasil melahirkan seperti Nawawi dan Ibnu Hajar ucapan beliau ini karena ucapan beliau saya bin Bas siapa yang tidak sifat dengan saya bin Bas maka ucapan ini hujjah bahwa kita boleh mempelajari uh, Fathul Bari dan Syarah Sahih Muslim dengan apa? dengan keadilan, dengan ilmiah maka dalam beberapa komentar Syekh bin Bas mengatakan ketika sampai kepada hadis di mana disebut di situ tentang tangan Allah sedikit ditakwil oleh Ibnu Hajar maka Syekh bin Bas memberikan komentarnya ya alangkah bagusnya kitab ini seandainya tidak ada tulisan ini uh, intinya Syekh bin Bas memuji dua imam ini tapi beliau mengatakan ada sesuatu di dalam Fathul Bari ada sesuatu di dalam Syarah Sahih Muslim yang kita tidak patut diam. Ya, tetapi tidak uh, ekstrim seperti anak-anak muda kaum hadadiyin ini menolak secara mutlak Fathul Bari dan Syarah Sahih Muslim. Ya, dua imam besar ini uh, tergelincir dalam masalah takwil. Tapi beliau berdua bukan pengikut Asy'ariyah secara taklid buta tidak, tidak seperti Sirajuddin Abbas, tidak seperti beberapa tokoh yang membela mati-matian madhab Asy'ariyah Maturidiyah tidak. Beliau berdua hanya sedikit tergelincir dalam masalah ini. Dan sedikit sekali komentar beliau dalam masalah ini di dalam uh, dua kitab syarah yang paling besar di muka bumi ini, syarah Bukhari dan syarah Muslim. apabila kita telah menyampaikan seperti apa yang diucapkan oleh Imam Abu Hanifah kepada seorang ateis tetapi orang tersebut tetap pada keyakinannya bagaimana sikap kita ya sudah ya jangankan kita Rasulullah berbicara lebih fasih dari kita lebih kuat hujahnya dari Imam Abu Hanifah Hujahal nggak percaya Abu Lahab nggak percaya Abu Talib nggak percaya Nabi Ibrahim ucapannya lebih fasih lebih bagus daripada Imam Abu Hanifah bapaknya Azhar tidak percaya Begitu juga Nabi Lut eh, terhadap istrinya, Nabi Nuh terhadap anaknya, tidak dipercaya. Ya, maka dakwah eh, yang baik kemudian ditolak bukan urusan kita. Sehubungan dengan semakin berkembangnya dakwah Rafidah di Indonesia, bagaimana kita mengetahui bahwa itu dakwah Rafidah mengingat hakikat dakwah mereka adalah takiyah bagi orang yang berilmu, bagi orang yang mempelajari sunnah, insya Allah tahu. Karena kaum salaf mempelajari semua firqah. Ya. E, mereka firqah sibuk dengan diri mereka sendiri. Adapun kaum salaf mempelajari, lihat para ulama, lihat Syekh Taimin, satu kitab saja ini berapa firqah yang disebut oleh beliau dari Khawarij, dari Asy'ariyah, dari Maturidiyah, dari Syiah Rafidhah disebut semua oleh beliau. Ini baru satu kitab. Om Salaf mempelajari berapa kitab. Oleh karena itu insyaallah taala kalau kita mempelajari manhaj yang hak ini kita tidak akan terkecoh. Bahkan seorang e, marbot masjid yang mengikuti kajian sunnah begitu profesor dokter ceramah eh, dia langsung mengatakan ya kau oh, asari gitu. seorang marbot besi yang dia duduk di majelis sunnah begitu profesor dokter ceramah di situ dia langsung tahu ini asari ya gitu. bantah-bantahannya nggak bisa bagaimana marbot melawan profesor ya nggak bisa bantah yang penting dia tidak terkena subhatnya yang penting dia tidak terkena subhatnya yang bahaya kan terkena subhatnya gitu ya karena apa? Dididik dengan sunnah. InsyaAllah ta'ala. Maka kita tidak temukan sampai hari ini. Yang ngaji sunnah, ngaji salaf, ya berbalik ke firqoh ini, firqoh itu. Yang ada sebaliknya. Ya, yang duduk di sini, ya kalau suruh cerita satu-satu, ada yang dari ini, ada yang dari ini. Apalagi yang di dewan dakwah, di kruku dan seterusnya ya karena apa manhaj yang hak ya ilmu yang sederhana tapi manhaj yang hak berada di jalurnya insya Allah taala akan ditolong oleh Allah diberi hidayah oleh Allah ya dari ilmu yang sederhana sederhana ilmu yang kita pelajari di majelis ini sangat sangat sederhana sedikit sekali dari manhaj salaf yang begini besar sangat besar kita sedikit sekali mempelajari dari sisi akidahnya, akhlaknya, fikihnya sedikit sekali.